طيب عند Ibrahim, Eh Habib Baca Eh Salam Eh Sana Amir Hasan baca eh dari Banyuwangi eh baca ada eh, baca gimana eh berdiri eh baca Membaca berdiri Ayo Nomal baca Ibrahim baca Ayo berdiri Ubed baca Eh Muhammad bin Rang Muhammad Semarang Al Imam An-Nawawi bukan Bukhari Eben, Eben baca. Yang tunduk-tunduk biasanya tidak baca ini, tidak hafal ini. baca. Alhamdulillah Alhamdulillah ada Hanan, dua Hanan eh tadi yang betengan bahkan yang betengan di sana yang betengan ayo semua yang betengan tadi yang yang sudah hafal sudah eh, siapa yang tadi betengan Yang belum hafal, belum hafal kapan hafalnya? Besok hafal Insya Allah. Besok besok hafalkan? Hah, besok ya mah. Dihafalkan besok Ibrahim. Rahman. kembali besok Anda hafal berdiri lama. Insyaallah. Ini kalau nggak dikasih hukuman tidak menghafal gimana? Nah, semuanya harus kasih hukuman. Kita sebutkan kemarin ketika mengingkari kemungkaran ada empat. Nah, Lukman sebutkan mengingkari kemungkaran ada empat. Nah, hukumnya wajib. Yazul mungkar bil kulliyah. Hukum wajib. Asani, Anda tak salah. Ma, wala hukumu ها ما حكمه wajib الثالث eh, belakangnya bil wahrabiyah lakan ambil ams bil wahrabiyah Ah, berikutnya. Asalis. Ya Muhammad. Yatahal munkar ila munkarin mislih. وهذا على حسب على حسب إذا كنا بالأمس مثلا Al-adiyat ini qabla adzan wa badal sebagai anak kecil tidak paham. Doa-doa dilakukan orang awam sebelum adzan dan setelah adzan. Walaupun semisal sama-sama puji-pujiannya, tapi situ ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Lebih berat tentunya setelah adzan dikarenakan mengganggu orang salat, mengganggu orang zikir dan lain sebagainya. Yang keempat harus فماذا حكمه لا يجوز إنكاره والدليل على حسين ولا Faya subuhullah adu amin wa yang lainnya Nabi SAW Lawla hadithu Nah, ahdi bil jahiliyah laja'atu ma'ala al-Ka'bah babain. Kalau bukan mereka itu baru-baru yaitu masa jahiliyah sungguh aku jadikan Ka'bah itu dua pintu. Karena khawatir nanti mereka akan mungkin tidak terima dan Rasulullah SAW mereka jadikan satu pintu. Pada asalnya dua pintu. Taib. Dan juga kisah Syekh Islam Temiyah tidak mau mengingkari orang-orang Tartar yang sedang minum khamr. Kalau diingkari mereka akan membunuh kaum muslimin. Kemudian yang kita sebutkan kemarin itu berkaitan dengan sedekah seperti takbir, tahlil, tahmid, tasbih. Wa sedekah sadaqah qad takunu wajiban ketakunu mustahabban sedekah-sedekah seperti ini kadang wajib, kadang sunnah kadang fardu kifayah takbir misalnya takbir kapan menjadi wajib kapan menjadi sunnah wajib tatkala ketika melakukan sholat seperti seorang baca Allahu Akbar ini hukumnya wajib maka sebagian mengatakan ini adalah termasuk rukun. Nah, rukun. Kalau tidak takbir, nah berdosa. Sebagian kalau rukun menyatakan berarti tidak sah salatnya. Karena menjadi sunnah kata takbir akibat salawat. Jadi takbir yang dilakukan selesai salat. Baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini hukumnya sunnah au takbir indal irtifa takbir ketika naik ini naik pesawat misalnya atau jalannya naik mengucapkan apa Allahu Akbar nah, ini hukumnya sunnah nah demikian pula masalah at-tahlil at-tahlil karena menjadi wajib ketika adzan misalnya membaca la ilaha illallah itu adzan ini harus datangkan la ilaha jangan sampai tidak membaca tahlil karena juga menjadi sunnah Saya sebutkan tadi seperti selesai sholat baca tahlil atau tidak hanya selesai sholat Misalnya di waktu-waktu yang kosong kita baca tahlil. Nah, ini menjadi sunnah. al amal ma'ruf nahi munkar juga demikian. Memerintahkan kebaikan kadang menjadi wajib. Kapan itu menjadi wajib? Liman qaddara alaih walam yujad ghairuhu. Liman qaddara alaih walam yujad ghairuhu. Ini memerintahkan kebaikan itu menjadi wajib. Tatkala dia mampu dan tidak didapatkan yang lain. Orang tua misalnya, orang tua kepada anaknya, orang tua mampu memerintahkan kebaikan kepada anaknya. Nah, lakukan sholat. Nah, lakukan sholat. Orang lain tidak tahu maka orang tua ini menjadi wajib mengingatkan anaknya karena tidak didapatkan yang lain. Dan Demikian kala mengingkari kemungkaran dan dia mampu. Misalnya ini masalah ketika dua orang laki perempuan perempuan mengajak berzina kemudian mengingkarinya laki-laki mampu mengingkarinya Kan dari temukan yang lainnya. Manusia yang lain maksudnya. Bapak kalau jin itu ada di situ. Nah, yang tidak ada khalwah itu kecuali yang ketiga itu syaitan. Dan juga malaikat mengawasinya. Artinya ini berkaitan dengan manusia. Maka mengingkari kemungkaran tadi menjadi wajib. Kadang menjadi fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah? liman qaddara alaih wa yujad man yakumu maqamah liman qaddara alaih wa yujad man yakumu maqamah jadi orang yang mampu dan ditemukan orang yang menempati kedudukannya ini menjadi fardu kifayah ya tidak semua orang mengingatkan jadi kalau memang sudah ada yang mengingatkan Dan juga masalah yang lainnya Ini berkaitan dengan sodakoh Dan juga masalah berikutnya Anna amal badaniyah Yashtarik Fiha logani Wal fakir Tasrifi al-ghani wal fakir. Bahwasanya amalan amalan secara badan itu berserikat antara orang kaya dan orang miskin. amalan badannya seperti apa? Seperti puasa ataupun sholat. Orang kaya bisa sholat, orang miskin bisa sholat. Berpuasa juga demikian. Orang kaya bisa berpuasa, orang miskin juga bisa. Adapun berkaitan dengan harta dan juga perkara lainnya terkadang khusus bagi orang-orang yang kaya saja atau orang yang mampu seperti pelaksanaan ibadah haji ataupun zakat dibebankan bagi orang-orang yang mampu jadi kewajiban bagi mereka. Nah, ini tidak berserikat Selanjutnya wa budni ahadikum. Bud' diartikan dengan dua perkara. Pertama adalah al-jima. Yang kedua lausu farjih. Jadi kemaluannya itu sendiri. Jadi kemaluan satu di antara kalian atau jima kalian. Yang diartikan Dua di situ. Ayat na syahwatu yakunul fiha ajr. Apakah di antara kita yang mendatangi syahwat itu menjadi mendapatkan pahala? Jadi kapankah mata yakunu al-jima lahul ajr wa mata yakunu wajiban wa mata yakunu mustahabban Fal yahtaj ila niyah am la yahtaj ila niyah. Jadi kapan melakukan hubungan itu menjadi wajib kadang sunnah? Apakah seorang yang berhubungan istrinya mendapat pahala itu dibutuhkan niat atau tidak? Berkaitan dengan kapan itu menjadi wajib berhubungan dengan istrinya liman khafa ala nafsihi min zina min wuku' az-zina jika dirinya khawatir kalau tidak mendatangi istrinya nanti akan terjatuh ke dalam perbuatan zina maka itu menjadi wajib wa illam yakhif ala nafsihi min wuqu'ihi fi zina yakun mustahabban kalau tidak khawatir dirinya itu terjatuh dalam perbuatan zina maka menjadi sunnah. Kemudian apakah butuh di sini adanya niyah? Ada khilaf. Ketika seorang itu menjima istrinya itu mendapat sedekah, apakah dibutuhkan niat atau tidak? Sebagian mengatakan tidak. Sebagian itu harus adanya niat niyah supaya dirinya nah terjaga dirinya dan juga istrinya dari perbuatan zina ataupun niatannya adalah untuk bisa mendapatkan karunia anak yang soleh ini akan mendapatkan sedekah mendapatkan pahala Atau sebagian lainnya dikatakan tidak ada niat. Ini kalau yang dibutuhkan niat ini di pendapat jumhur ulama, jadi semua dibutuhkan niat. Ini perkara-perkara yang mubah itu ketika ada niat maka akan mendapatkan pahala. Termasuk di sini zina, apa termasuk apa hubungan. Nah, hubungan. Makan dan minum Jikalau ada niat mendapat pahala. dan bagaimana hubungan. Kalau ada niat berarti mendapat pahala. Sebagian lagi mengatakan tidak. Nah, kita sebutkan di sini apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annahu idza ata ahlah faqad ahsana ila ahlihi Bahasanya barang siapa yang mendatangi istrinya, maka sungguh dia telah berbuat baik kepada istrinya. Li'anna al-mar'ah indaha minas asy-syahwah rajul Dikarenakan wanita itu memiliki syahwat sebagaimana laki-laki memiliki syahwat. Fahiyya tashtahi rajul kama yastahiha. Maka perempuan tersebut berhasrat kepada laki-laki sebagaimana laki-laki berhasrat kepada perempuan. Fa'idha ataha sara musinan ilaiha. Maka jika laki-laki tersebut mendatangi istrinya, berarti dia telah melakukan kebaikan kepada istrinya. Masara dhalika sadaqah Itu menjadi sadaqah nah. nah. Bagi yang kecil belum paham, alhamdulillah. Ustaz besar, nah, paham insyaallah. Nah. Kapan menjadi wajib, kapan menjadi sunnah? Apakah yang dibutuhkan niat atau tidak? Demikian pula kalau tadi dibutuhkan niat itulah li'ifai nafsihi, ifa fi nafsihi wa zaujatihi. Jadi supaya apa? Dirinya dan juga istrinya terjaga dari perbuatan zina atau kata haqqi zaujatihi, menunaikan hak istrinya Kan di sana ada hadis wali, wali ka alika keluarga kamu itu memiliki hak. Nah, jadi misalnya memiliki empat istri. Kemudian digilir tiga istrinya yang satu tidak. Eh, ini tidak menunaikan haknya, itu menjadi dosa nanti yang berkiamat. menjima sebagian istrinya, sebagian yang lain tidak. Demikian pula talab walad saleh, mengharapkan anak soleh. Itu tujuannya. Nah, ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT Baik, insyaallah besok kita akan pindah ke hadis berikutnya. Tayyibillahuna.